الحمد لله رب العالمين صلى الله والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى نفع به وبعلوم في الدارين آمين باب التوكل إلى أن قال وأما من لم يكن معيلا ولا مستشرفا لما في أيدي الناس wala mutasakhitan idza ta'assara alaihi rizquh fal afdal lahu atajarrud minal asbab masih kita menjelaskan terkait dengan tawakal dan sampailah kini di dalam pembahasan terkait dengan makomul asbab sama makomul tajarrud. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan babul asbab, maka sekarang kita akan bahasnya di dalam makom tajarrud. Sebagaimana dijelaskan pada pelajaran yang lalu bahwasanya yang namanya manusia itu pada awalnya harus bertahap step by step sampai menuju kepada tujuan yang diinginkannya. Dan juga sudah jelaskan bahwasanya makam mutajarat itu bukan merupakan sebuah tujuan. Tapi sebuah implementasi atau sebuah anugerah yang Allah berikan karena berkat kita itu menjalani syariat dan hakikat. Sehingga kemudian timbullah lintasan, timbullah keinginan, timbullah kehendak di dalam hati yang namanya itu hidayah. Untuk masuk ke dalam makam tajarrud. Apa itu makam tajarrud? Makam tajarrud itu adalah kebalikannya makam asbab. Tidak lagi melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rezeki tidak lagi melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Tidak lagi menengadahkan tangan atau bekerja, membuka toko, bertani, menanam ladang, dan lain sebagainya. Itu tidak lagi dia lakukan. Tapi yang ada adalah sudah tawakal kepada Allah. Kalau Allah ingin memberi makan, ya makan. Kalau enggak, ya sabar. Itu magam tajarrud. Tapi seperti Ustaz jelaskan pada pelajaran yang lalu, ini bukan sebuah tujuan. Tapi ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan setelah kita berada di dalam makam asbab. Jadi jangan sampai dari awal sudah aku akan berada di dalam makam tajarut misalnya. Itu bukan suatu pilihan. Oleh karenanya, Al-Habib Zain Hafidhullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi ulumi amin. Beliau mengatakan di sini wa amma man lam yakun mu'ilan adapun bagi mereka yang tidak berkeluarga enggak ada tanggung jawab enggak ada beban keluarga di dalam wajib memberikan nafkah kepada mereka wala mustasyrif wala mustasyrifan lima fi aidin nas dan dia juga tidak menoleh-noleh tidak menengok-nengok tidak berharap-harap terhadap yang ada di tangan manusia. Kalau masih berharap, berharap dikasihani, berharap diberi-beri, berharap disantuni, berharap dia itu berbelas kasih kepada kita dengan memberikan sebagian daripada yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini nggak siap berarti. Atau masih berharap hari ini saya akan mendapatkan rezeki sekian karena tujuan saya ingin membeli ini membutuhkan uang sekian. Ah, yang semacam ini belum siap masuk makom tajarrud. Wala mutasakhitan idza ta'assara 'alai rizquhu. Begitu pula orang yang ketika rizkinya itu sempit maka dia tidak tenang. Dia sambatan sama orang. Wah, sekarang pasar lagi sepi. Sekarang rizki lagi seret. Nah, yang semacam itu nggak berhak untuk masuk ke makam tajarrud. Karena apa? Bukan saatnya berarti. Nah, oleh karenanya saya katakan bahwasanya makom tajarrud itu adalah makom merupakan sebuah makom anugerah yang Allah berikan kepada seseorang setelah dia itu berusaha untuk menjalankan syariat, menjalankan asbab. Nah, ditimbul dengan sendirinya. Jadi nggak usah dipaksakan untuk dijadikan sebagai gaya hidup kita, tidak. Ini adalah sebuah anugerah sebagaimana Allah telah anugerahkan kepada para nabi telah anugerahkan kepada para rasul dan sebagainya, itu mereka sudah makom tajarrud. Seperti diceritakan suatu waktu ada satu orang sufi, satu orang wali. Tapi dia punya kekayaan yang melimpah. Rumahnya bagus, mentereng, hartanya banyak, melimpah, makannya selalu enak-enak, sehingga salah satu daripada muridnya yang dia itu selalu diajarkan oleh gurunya untuk zuhud di dunia. Seakan-akan ini merupakan sebuah kontradiksi dengan keadaannya. Maka suatu waktu muridnya berkata begini, guru maaf. Guru selalu mengajari kami untuk zuhud. Tapi guru sendiri mempunyai harta yang banyak, melimpah. Maka jawab oleh gurunya, Wahai anakku, harta yang aku miliki ini bukan dengan kehendakku. Tapi dunia itu sendiri yang ingin kepadaku dan cinta kepadaku. Dan aku tidak mencintainya. Kalau kamu ingin membuktikan kata-kata guru itu benar, besok semua hartaku kamu jual dan kau bagikan kepada semua fakir miskin. Nanti lihat apa yang terjadi. Dan benar. Keesokan harinya dijual semua hartanya. Rumahnya dijual. Hasil penjualannya dibagikan. Harta yang ada semua dibagikan. Sampai habis sama sekali. Tapi tidak sampai waktu sebulan kecuali kekayaannya melimpah melebihi daripada kekayaan yang sebelumnya. Sehingga gurunya mengatakan tuh kan. Apa yang aku bilang. Dunia itu cinta padaku. Bukan aku yang cinta kepada dunia. Nah, ini ini termasuk makam tajarrud itu namanya. Dia tidak melakukan asbab. Tapi datang dengan sendirinya. Nah, itulah maksud daripada zikir yang selalu dihimbau kepada kita oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk membacanya. Allahumma la mania lima atait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal. Jad. Kalau Allah berkehendak tidak bakal bisa ada yang yang bisa menolaknya atau mencegahnya. Begitu pula kalau Allah sudah ingin memberikan sesuatu, tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Dan jika Allah ingin mencegah sesuatu, tidak akan ada yang bisa memberikannya. Falafdallahu atajarut bin asbab, orang yang semacam itu, eh silahkan. Dia nggak punya keluarga. Dia tidak berusaha untuk mendapatkan dan mengharapkan sesuatu di tangan manusia kalau rezekinya seret, dia tidak marah, tidak sambatan, tidak berdosa karenanya. Ah, berarti silakan masuk, masuk makam tajarrud. Makam tajarrud adalah dia sama sekali tidak memasuki makam asbab sama sekali. Nah, yang semacam itu yang enggak ada masalah. Tapi kalau masih dia itu punya beban keluarga, dengan dia masuk makom tajarrud, akhirnya keluarganya nggak bisa makan. Atau dia masih berharap dalam hatinya pemberian orang masih berharap orang lain mengasihaninya. Atau jika dia itu mendapati, mendapatkan rezekinya itu seret, akhirnya dia berkomentar, bersambat, atau berdosa karenanya. Makanya semacam itu tidak seharusnya masuk makam tajarut. Harus dia berusaha, kerja, cari uang, cari mata pencarian, cari penghasilan. Hmm, karena apa? Dia belum saatnya untuk masuk ke dalam makam tersebut. Nah, Wal istighol bil ibadah dengan menyibukkan dirinya hanya untuk beribadah. Wa man lam yakun kadzalik fal afdal mubasyaratuha ma adamil i'timad 'alaiha. Tapi kalau belum memenuhi syarat tadi, dia masih punya keluarga. Kalau dia tidak kerja, keluarganya enggak makan. Dia masih mengharapkan pemberian manusia dan dia masih marah atau tidak menerima ada dojer dalam hatinya ketika rizkinya itu sempit maka lebih baik dia itu mubasyaratul asbab yaitu melakukan segala sesuatu perkara-perkara yang mendatangkan rezeki Allah buka toko bertani bekerja kepada orang dan lain sebagainya daripada sebab-sebab kita mendapatkan rezeki. Tapi dengan bersa dengan tanpa bersandar kepadanya. Nah, itu beda. Orang yang di dalam makom asbab bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada pencariannya, itu berbeda dengan orang yang fi makomil asbab tapi dia bersandar kepada sebabnya. Berbeda. Sehingga kalau orang itu bersandar kepada Allah, artinya tawakal kepada Allah. Setelah dia berusaha, maka jikalau dia mendapatkan rezeki yang sedikit atau dia mendapatkan rezeki yang banyak tidak ada bedanya. Kalau pulang dari toko itu sama saja. Pulang dari pertaniannya itu sama saja. Misalnya ladangnya mati, dimakan oleh hama, dan antara ladangnya itu menghasilkan banyak, itu biasa saja dia. Tidak berubah, karena dia yakin. Rizki kita tidak akan berubah. Fem. Tidak akan berubah sama sekali. Nah, itu maksudnya. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya, kalau kita belum sampai kepada makom tajarrud, maka hendaknya makom asbab. Kalau sumpama makom asbab silahkan, tapi jangan bersandar kepada sebab itu, tapi bersandarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah, gitu ya. Kemudian bal ala musabbibiha tapi hendaknya bersandar kepada Allah. Nah, oleh karena itu kalian sebagai seorang anak tapi sebagai seorang talibul ilim memberikan masukan-masukan kepada orang tua bahwasanya rezeki ibu, rezeki bapak, rezeki kami, anak-anak ibu dan bapak itu, itu sudah ditentukan Allah Ta'ala, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Yang perlu dilakukan itu hanya mencarinya, mengusahakannya. Jadi bahkan bukan mencarinya, tapi menjemputnya. Karena kalau mencari kan sesuatu yang tidak ada. Tapi kalau menjemput sesuatu yang ada, dijemput. Nah, gitu Tinggal buka toko atau pergi ke ladang, pergi ke tambak, bertani, bercocok tanam atau datang kepada orang bekerja kepadanya, dapat. Nah, kalau nggak seperti itu gimana mau dapat? Karena dia belum sampai kepada makom tajarut. Gitu. Walamatu zalika, apa tandanya kalau orang itu di dalam makom asbab tapi bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Tandanya apa? Adamu sukunil qalbi ilaiha fi hali wujudiha wa adamu tirabihi in adrabihi inda faqdiha. Jadi hatinya itu tidak condong kepada sebab itu. Ketika dia mendapatkan keuntungan dan dia tidak gelisah terhadap mata pencariannya itu ketika berkurang. Wah kenapa nih? Kok dapatnya sedikit hari ini? Jangan-jangan ada saingan. Jangan-jangan ada yang baca-bacain. Jangan-jangan ada yang jampi-jampiin. Ada yang dukunin. Nah, ini yang semacam itu berarti dia bukan bersandar kepada Allah. Tapi bersandar kepada sebab itu namanya. Jadi harus bersandar pada Allah. Dalam artian apa? Rezeki tidak akan kemana-mana. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Abdullah Haddad di dalam syairnya yang sangat luar biasa mengenanya. Goddomin ta'ala birrizkil kawam fil kitabil munzal nurin lil anam alladhi li lam yasil ilik walladhi gusim lak hasilun ladik fashtagil bi rabbik walladhi alik fi fardil haqiqah wa syar'il masun la yaksur hammuk ma gudir yakun. Yang artinya Allah Ta'ala itu sudah menjamin. Rezeki kita semuanya sudah jamin. Jadi apa yang akan kita minum, apa yang akan kita makan itu sudah ada namanya semuanya. Makanya kan ada sebuah ungkapan yang mengatakan, kalau sumpah kamu tidak tahu di mana rezekimu, ketahuilah dan pastikanlah bahwasanya rizkimu itu sangat tahu dengan alamat di mana kamu berada. Nah, jadi seperti kopi yang akan uh, eh, Ustadz minum ini. Kalau itu ada namanya Ustadz di situ, maka pasti Ustadz minum. Kalau ada nama Ustadz di situ, fam, bisa jadi sampai habis, bisa jadi nggak habis. Kalau nggak habis berarti ada namanya kalian-kalian yang minum itu nanti. Semuanya ada namanya. Setiap butiran itu ada namanya. Jadi apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang ada di dalam badan kita, semua itu sudah ditentukan Allah Ta'ala. Jadi rugi kalau semua kita bersandar kepada se sebab. Nah, jadi sebab itu adalah sebuah wasito, tapi yang memberikan sebenarnya itu adalah Allah. Hendaknya kita itu belajar kepada siapa? Cara kita bertawakal, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi itu sebelumnya. Belajar kepada burung-burung, lihat burung-burung itu semuanya. Yang berbunyi-bunyi itu. Coba lihat, pikirkan. Dia punya anak. Dia punya anak di sarangnya ada anaknya. Tapi lihat bagaimana mereka itu yang nggak punya akal bersandar kepada rezekinya Allah. nggak pernah pikiran besok makar apa enggak ya. nggak pernah. Nah, tapi apa yang dilakukannya? Begitu dia pagi, dia langsung keluar cari rezekinya Padahal tinggalnya di di atapnya musola di pondok. Pondok kan makanannya sedikit. Karena anak pondoknya suka makan gitu. Enggak seperti di rumah banyak lebihnya gitu. Ya, di sini kan ada makanan langsung dimakan deh gitu. Nah, tapi kok bisa dia makan? <laughs> karena makanannya burung beda sama makanannya manusia. Manusia. Jadi semuanya ada, walaupun di pondok ada makanannya bahkan barokah. Nah, jadi bisa hidup, bisa bertempat tinggal. Coba lihat buka di sarangnya ada nggak makanan yang disimpan untuk esok hari? Ada kira-kira? Nggak ada. Kalau ada pasti bau sarangnya. Nggak betah mereka. Nah, tapi nggak ada. Coba lihat di sarangnya ada ATM-nya nggak? Ada ATM? Nggak ada. Nah, karena apa? Mereka bersandar betul pada Allah. Besok itu apa katanya besok? Yang sekarang itu yang penting. Kita cari. Cari. Suatu waktu ada satu orang. Sufi. Sayyidina Ibrahim bin Adham. Dia ingin membuktikan kepada dirinya bagaimana Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Dan juga kepada makhluknya. Suatu waktu. Dia melihat ada seekor elang seekor elang yang dia itu mengambil roti. Mengambil roti. Dia makan di tempat. Setelah itu elang itu pergi ke ladang mencari sesuatu. Itu semua dalam pandangan matanya. Roti itu dibuang, setelah dimakan sama dia, datang elang dimakan rotinya. Habis itu, elangnya pergi ke tempat yang becek, ladang gitu ya. Tiba-tiba dia mengambil kata kodok. Padahal dia tahu loh. Elang itu kan makanya bukan kodok. Tapi kenapa dia itu mengambil kodok? Dan herannya lagi dia tidak makannya, cuma diambil saja. Dengan kakinya lalu dia terbang. Maka diikuti sama dia kemana itu perginya? Eh gak taunya pergi ke sebuah pohon. Di atas pohon itu dia letakkan kodonya dalam waktu singkat dia pergi. Loh kok gak dimakan? Apa ada anaknya di atas sana? Akhirnya dia penasaran dia pergi ke atas sana. Ternyata setelah dia naik ke atas sana, subhanallah ada seekor ular. Yang mana ular itu buta matanya. Ular itu buta matanya di atas pohon sana. Nah, coba kok bisa gitu lah. Sampai Allah Ta'ala menggerakkan seekor elang yang membawakan kodok untuk memberikan makan kepadanya. Setiap hari dia berikan itu makan. Ini nggak punya akal, dua-duanya nggak punya akal, tapi Allah yang berkehendak. Apakah kita yang sudah punya akal ini kemudian kita tidak merasa yakin dengan rezeki Allah? Kita lihat cicak itu. Cicak itu punya sayap enggak? Tapi herannya makanannya itu adalah yang bersayap makannya itu yang terbang. Dia nggak bisa terbang, tapi makannya yang terbang. Bisa makan nggak? Bisa, buktinya. kali kan kamu kena tainya cecak jatuh di atas. Nggak mungkin ada cecak yang bertai kecuali setelah kenyang dia. Nah, <laughs> jadi artinya apa? Jadi itu masih hidup. Kalau dia nggak hidup, nggak ada di atas sana makanannya, pasti dia akan pindah. Jadi tempat lain yang ada makanannya. Tapi, nah, tapi kenapa kok ada cecak yang dimakan nyamuk? serangga-serangga kecil ah supaya nyamuknya nggak ganggu kalian serangga-serangga kecil itu nggak mengganggu kalian ah itu salah satu contoh lihat bagaimana Allah Taala dengan cara yang bijak dengan cara yang arif Allah Taala itu memberikan semua makhluknya dengan berbagai macam makannya sesuai yang untuk kita bukan makanannya mereka yang untuk mereka bukan makanannya kita yang tamak sebenarnya itu adalah manusia semua makanan binatang menjadi makanannya manusia. Daging makanannya siapa? Harimau. Apalagi buaya kita makan daging. Coba lihat rumput-rumputan, daun-daunan seperti kangkung itu makanannya siapa? Kelinci di sana itu kelinci. Eh, kita makan juga. Apalagi, ayo coba makanannya binatang kita makan semuanya gitu. Hah? Ikan makannya siapa? Ikannya eh, anjing laut dan sebagainya, musang itu kan makannya ikan. Kita makan. Jadi <laughs> semuanya kita makan. Makanya nanti manusia itu begitu meninggal dunia menjadi bangkai yang paling busuk itu ada makanya manusia. Karena Kenapa? Semuanya dimakan. Nah, jadi nah itulah harusnya kita ambil pelajaran yang sebesar-besarnya Ternyata Allah Ta'ala itu memberikan rezeki semuanya. Bukan hanya kepada manusia. Binatang pun juga Allah berikan rezeki sesuai dengan asupan yang biasa atau yang diperlukan oleh tubuhnya. Semuanya diberikan rata. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya kita semuanya harus merasa yakin dengan rezeki. Ingat, Nabi SAW itu menggambarkan orang yang mencari rezeki dan maruk untuk mendapatkannya orang yang tidak berakal alias orang gila. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Laha yajma' man la akla lahu. Yang mengumpulkan itu adalah orang yang nggak punya akal. Yang mengumpulkan itu adalah orang yang nggak punya akal. Kenapa demikian? Karena dia itu membebani dirinya sendiri. Nah, kecuali kalau dia itu tidak cinta, tapi di tangan saja. Makanya dunia itu jadikan di tangan saja, tapi jandam hati. Bedanya apa? Kalau dunia itu di tangan kita, bukan berada dalam hati kita, ketika kita mencari, ketika dia pergi dari kita, ketika kita ditipu, ketika kita dicuri misalnya barang kita, maka kita tidak akan sampai berdosa karenanya. Tidak ada dojer, tidak ada. Dia menerima. Ketika dia mendapatkan sedikit, dia gona'ah, tidak iri kepada yang lainnya. Nah itu. Nah, tapi kalau sudah kita cinta kepada dunia, dapat sedikit, dia marah. Kenapa orang lain itu banyak dapatnya? Kenapa dia punya mobil? Aku nggak dapat mobil. Kenapa dia punya rumah? Aku belum dapat rumah. Kenapa dia punya jodoh? Kok aku belum datang jodohnya? Nah, itu timbul iri. Nah, itu berarti adalah orang-orang yang cinta kepada dun dunia. Rugi kok cinta pada dunia. Oleh karenanya di antara doa-doanya para salafun soleh itu adalah Allahumma al dunyana fi aidina la fi qulubina. Ya Allah jadikanlah dunia kami berada di tangan kami, bukan di dalam hati kami. Ya Allah jadikanlah dunia kami yang mencintai kami, jangan kami yang mencintai dunia. Nah, gitu. nah kalau dunia dicintai, maka itu sebuah kesalahan. Tapi kalau dunia cinta kepada kita, bukan sebuah kesalahan. Misalnya apa? Kita cinta sama istri orang, salah nggak? Salah. Tapi kalau kita dicintai banyak orang, ya nggak salah. Kenapa? Karena namanya cinta, senang atau benci atau tidak suka, itu kan dari Allah Ta'ala. Ah, masa kita harus paksakan, awas ya, jangan cinta sama Ustadz ya, karena Ustadz sudah ada yang punya misalnya. Nggak bisa dong. Nah, karena kita selalu berinteraksi. Gitu. Yang bikin cinta kepada kita, itu adalah kebaikan kita. Sesuatu yang plus nilai lebih yang ada dalam diri kita. Dan itu diperintahkan oleh agama. Nah, oleh karena itu, maka dunia itu ibaratnya itu seperti ini loh. Ustaz kemarin melihat YouTube yang sangat membuat ketawa kepada Ustaz. Apa yang Ustaz pandang di situ dan Ustaz saksikan, ada seorang anak kecil. Dia itu lari dari bayangannya. Disangkanya mungkin bayangannya itu adalah sebuah makhluk gitu. Sehingga dia lari, ikut terus dia nangis. Nangis sampai dia terjatuh-jatuh nangis. <laughs> Jadi bayangan kita itu rizki. eh coba usir bilang sama bayangan, hei bayangan jangan ikut aku gitu. Bisa nggak? Kamu lari cepat, dia tambah cepat. Kamu lari lambat, kamu dia juga lambat. Kamu berjalan biasa, dia berjalan. Kamu berhenti, dia berhenti. <laughs> Gitu. Rizki. Jadi rizki gitu itu sama seperti naungan itu, bayangan itu. Jadi nggak bakal kemana-mana. Jadi untuk kita pasti akan sampai kepada kita. Jadi buat apa kita iri kepada orang? gara dunia itu. Cuma cara penggunaan dunia ini yang banyak salah orang itu menggunakannya. Dunia itu diapain? Kalau sudah kita punya, tanpa bersandar kepada dunia, tapi bersandar pada Allah. Kalau sudah kita miliki, mau diapain? Itu banyak orang yang salah kaprah di sini. Nah, jadi dunia itu yang kita dapatkan itu adalah modal yang Allah berikan dan sebuah nikmat yang Allah anugerahkan. Sehingga apa? Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ Hadis, gunakan. Pakai itu. Jangan sumpah dia itu kaya, tapi pakaiannya jadul, HP-nya jadul, mobilnya jadul, rumahnya jelek. Ah ini nggak menikmati, ini kesian nih. Ini calon-calon pembantu keluarga. Atau calon-calon babunya keluarga itu. Kenapa? Dia mengumpulkan harta bukan untuk dirinya berarti. Nah, kalau soal untuk dirinya, nikmati. Itu haknya kamu. Allah yang memberikan untuk kamu. Nikmati. Selain nikmati, kamu sodakohkan. Kamu santuni anak yatim. Kamu santuni para janda. Nah, itu harusnya seperti itu. Jangan cuma disimpan-simpan. Buat apa disimpan? Kita simpan-simpan. Enggak, biarkan. Biar banyak dulu. Nanti kita jadikan rosmal. Begitu banyak meninggal gimana? Rugi enggak? Nah, makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Kam min talibin walaysa biakili. Berapa banyak orang yang mencari dunia tapi dia tidak ikut menikmati matinya. Di dalam hadis lain Nabi Rasul bersabda, "Ya gulubnu Adam mali mali wa ma maluk illa ma akalta fa'afnait aw labista fa'ablait aw tasaddaqta fa'abgait wa ma siwa dzalika fazahibun aw tarikuhu linnas." Berapa banyak orang yang mengatakan ini loh rumahku, ini tanahku, ini tokoku yang mana kata Nabi Rasul, yang mana hartamu kecuali yang kau makan sampai habis, yang kamu pakai sampai usang, atau kamu sedekahkan dan itu kekal di sisinya. Selain itu akan habis begitu saja, dicuri orang, ditipu orang, di eh, apa makan api, dibakar, terbakar dan sebagainya, atau kamu akan tinggalkan untuk orang. Nah, itu yang terjadi. Jadi yang untuk kita apa? Yang untuk kita yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sodakokan yang kita amal baikkan, yang kita jadikan sebagai amal baik untuk akhirat kita. Nah, selain itu bukan milik kita. Jadi tiga itu milik kita. Jadi ternyata kita tidak ikut memiliki dunia. Tapi kita hanya diberikan kesempatan untuk menggunakannya. Jadi selama milik kita, gunakan. Jadi jangan punya filosofi untuk menyimpan kecuali kalau untuk sesuatu yang diinginkan. Hanya kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga dunia yang mencintai kita. Jangan kita yang mencintai dunia. Semoga kita termasuk orang yang banyak dunianya. Melimpah dunianya. Barokah dunianya. Tapi nanti di akhirat tidak akan ada hisapnya. Semoga dunia kita menjadi modal utama untuk meraih ridhonya. Dan menjadi menjadi modal utama untuk meraih ridho Nabi Muhammad SAW. Dan semoga dunia kita ini selalu berguna untuk kaum muslimin. Pukoroknya, masakinnya, aramilnya, aitamnya. Sehingga kita termasuk yang dekat surganya bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadini ya kunyatin salihah wa ala mana wa salih al-fatihah. Ya Rabbana atarafna.